dua empat lima فقال الذين نجي منهما Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina ja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani yakuluhunna sab'un ijaku wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhara La La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Qala tasra'una sab'a sinina da'aban fama hasattum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Wal wal te raja minjuma, sing selamat iku asapi iku sing tukang minumi raja iku pelayan minum. Wadda karolan dadi eling sapa asapi sopo sapa alladzina raja minjuma. Fihi ku tetap ing dalam idda karo idda ite gendani ta'fil asli ing dalam asline dalan ing dalan. Wa idhomu halan no dal istidlal ing dalam dal eh tazak karo seksi dadi eling sopo ashabi oleh eling umat umatin usai batas waktu eh seksi tekse sause batas waktu tertentu Eleng halayu suka, ing keadaane Nabi Yusuf Asaki tiang sing selamat matur teng raja anak dihukum diukum. Ana uta ingsun unab diukum nyritakno ingsun kum ing sira kabeh tak wilihi kelawan mimpine raja. Fa'arsilu mongko nugasno sira kabeh ing ing ingsun. Manane nugasno metu Nabi Yusuf. Fa'arsalu mongko padha nugasno sapa ngake lu ing asaki sing tukang pelayan minuman wae. Fa'ata mongko nakali sapa saki Yusuf ing Nabi Yusuf. Fa'ala mongko dawu sapa asaki, ya Yusuf ure Yusuf. Ayu kan siti gure wong sing akeh benere, akeh jujure. Ayu kan siti gure, tegese ingkang akeh jujure. Aftina fisat di bakorosin. Afti gawe fatwa siro. Afti gawe fatwa siro. Gawe saran siro. Nah ing kita. Kue gawe saran gawe fatwa fisat di bakorosin. Ing dalam impen kang ruko pitung sapi. impen kang ruko pitung sapi. Simanin kang genduk-genduk kabeh sapi pitu sing gendut ya puluhunna ingkang mangan benar ing sab aba korotin apa sab kon apa sapi pitu aja pun kang puru-puru Wasap hitung bulan denan ing masalah pitung bulan pitung tangkai pagi kudrin kang ijo-ijo wa ufa lan sing pitu liya ya bisa sing ingkang kering kabeh Lali menawa ingsun ku arti itu bari sapa ingsun ilan nasi maring manusa. Ail maliki segeti raja wa ashabi ilan kiro kiro pengikuti raja. Lalu menawa-menawa wong akeh ku ya lamun ngerti sapa wong akeh takfiro karena ing takfire mimpi sapi bakoro tino. Kala jawab sapa Nabi Yusuf, jawabnya ngeten. Jawab nak pilih mimpi lo oh, Tasrauna bakal dari musim tanam sira atau bercocok tanam sira Eh idro'u segese nanam siro kabeh sab asinina eng masa pitung tahun. Oleh nanam da'akon hale berhale nuli nuli oh, berturut-turut. Pitung tahun nandur terus. Mutata biatan tegese hale berturut-turut. Wahiyau tetap asini nating da'akan, sabu sini nating da'akan, utakwi usakti, utak wilane pitu, asimani kang genduk-genduk kabeh tak wilane sapi itu asimani kang gendut-gendut kabeh, kang gemuk kabeh. Fama hasotum, fama mongko utahi kepanenan, hasil panen, hasotum kang men kang manen siro kabeh. Padi sing mbok panen, sing hasil mbok panen, padaru mongko ngembarno sira kabeh guru ing ma hasotum. Ai kutruku tegese ngembakno sira kabeh ing mahasab tumpi sungguli ing dalem gatange zati ing dalem ulenane utawa gatangane zati di barno sakniki lho nopo ya iki sak ulenane sing sak nopo gagange li Allah yang sudah supaya ora rusak kojaru pi sungguli ing dalem gagange padi li Allah sudah supaya ora cepet rusak apa jaru apa padi lho Illa kolilan, kecuali sing sidik mima saing perkara tak kulunakan bakal mangan siro kabe. Nah iku rusu, rumongko nyelepo siro kabe, mima tak kulun. Sa'usin iku sumayak sing mokonuli bakal teko sing bagi dalika saking sakuse mengkono kabe. kabeh. Aisyah ilmu sibati tegese sa'usin pitung tahun sing matalwa, matalwa dinawi. Apa sing teko sabun, apa masak itu dun kang kangelan kabeh mujdibatun tegese maka kategori kafir si abun tur rumit kafir wa yo ya tetap on idatun takwil ustaz iku takwilane pitu al ijati kang kuru-kuru kafir Hati pitu sing kuru maknane 7 tahun sing paketulis Ya kul nakang iso lentekno apa mata sapun sidatun ma'in perkara kedantung kang wis nimbun sira kabeh launa krana arahe mata sapun minal habbi sangking dubijian al majru'i kang wis den tanam isini nang dalam pira tahun al musibati kang lo kang lo kinawi eta kuluna rute kesema sira kabeh ing al faqal majru'i inna ing dalam sabni sinina ila qalilan kecuali sithik kabeh mimate perkara tuksinu kang nyimpen sira kabeh tadakhiruna sithik kang nyimpen sira kabeh Sumaya ti mongkono bakal teko min bakti dari katangi salusnya mongkono-mongkono kabe Aisyah ilmu jadiba Sebesi tahun itu sing penuh sulit, penuh kecuk, paceklis Apa amun apa siji masa Fihi kanu tetap ing dalam am Yuhotu Dan tirami sopa anna tumunu sobil mata di kelan hujan Wafihi lan ing dalam am Yu'asiruna iso Meret anjur sopa anna Ail anaba sebesi meret ing anggur wa ghairu halan yani anak li khosabihi krana lawe krono krana ini ikilah am ada satu tahun malih sing lojinawi ketika pun ditakwil dan utusan raja cerita wakor qala lan ngucap sapa raja lama jauh semangsane teko ing malik sapa rasul utusan Wa akbaru lan ditaro sapa rasul duwe ikilah malik ditakwili kelawan takwile takbir mimpine wa tidak sidadin oleh Jawa Raja dan Uktu nipi, wakola mali uktu nipi, uktu nekakno siro kabeh ni ingsun bihi kelawan wong, eh maksudnya Yusuf. Jadi wong sing mimpi ujak ini maksudnya. Eh bila di tegese kelawan wong akbar karena berno mimpi sopo lagi ha ing sapan ngewau, ha ing ikilah ini nawo sing masalah. Nopo sapasoro tensi maniro. Falamad jarum mau kemancane teko, Bu en Yusuf sapa Rasul utusan. Wa tola bahulan nyuwun sapa raja Bu Yusuf lil khuluji krana metu. Kala mung Sopo Yusuf qasid dan hale wong sing nejo izharo baro adi. Yang ngetokno kebebasan Yusuf. Oleh matur Yusuf ini irji ila rabbika. Aku mau metu ke penjara, tapi irsi balik sira ilah rabbika maring tuan sira. ini boten pangeran Allah boten tuan, tuan tuan pemilik. Ila robi kamarin tuan siro, bos siro, ini raja. Fan'al mau takut siro, rueng robaka. Ay eh, ayat ala, sekece yang takau sopo rasul, nenggone tuan ini. Maka galun niswatillah di kosto anak isyaku. Mayu teopo galun niswati utawi tingkai birokong wedo. Halun niswati sekece tingkai birokong wedo. Allah dirupane niswa kosto nakang podo ngetok sopo niswa. Ay eh, diruna ing diriji dirijine niswa. Inna Rabbi saat temene tuan ingsun saiki bisa tuan ingsun dikai dihinna kelawan reko doyone miswah iku alimun iku wong sing ngerti. Para jamu kembali sapa rasul, mau mongko ngabari sapa rasul al malik ing raja. Faja ma'ahunna mongko ngumpulna sapa al malik guna ing miswah. Kala dawuh sapa al malik raja ma qad bukunna. Ma iku tewa qad bukunna Utawi tingkah sira kabeh sanukunna tegese tingkah sira kabeh. Isro wartuna nalikane ngriju sira kabeh kudu Pak Yusuf. Anak sih tangking awak dengan Yusuf. Bagaimana keadaan kalian saat menggoda Yusuf? Yusuf belum tenang orang Hal wajib tuna, ana to metu sira Yusuf. main ing siji kecondongan, siji seneng ilaikun namaring sira kabeh wajib. Kulna ngucap sapa hasalillah hatta mahu suci lillahi suci Allah ma alimna alaihi minsu, su ma alimna orang ngerti sopa insun alaihi ngatasi Yusuf min su'in eh, sanging keelean apa wae Kala ngucap sopo imratul azizi sopo bujuni ala iskitkiru al-ana khasasoka al-ana indal saiki khasaso desi nyata ewal eh, tukar iksenya tau al-hakuhat ana rawatuhu Anak ta ingsun para waktu ngridu ingsun, merayu ingsun ku ingsun, anak sih saking awak dhewe ini Yusuf. Wa ulang datang tatane Yusuf ulam nasoti ina ini wong sing bener kabeh. Si kalu ing gantung Yusuf iya rawatat ni anak sih. Pak Akbar mongko nyeritani sop Pak Biro, Pak Biro mongko nyeritani sop Yusuf Yusuf tidak dikatakan mengkono mengkono Jabul Malik Anis melawan proses dialek. Pakola mongko dawuh sop Yusuf dari kali ya lama. Dari kali mengkono-mengkono ikilah pembebasannya. Eh, tolak baru alih tegese konfirmasi ini, kita tani rehabilitasi ini. Mencari kesucian ikul ya lama, supaya ngerti sopo al-aziz el-aziz itu tegese rojul. Anli tak penting sunnah akun gurang nanti insun. Du eng al-aziz, fi ahli yang dalam keluarganya al-aziz. Bil ghaibi ing dalam keadaan orang anane al-aziz. kalau tidak bil ghaibi itu jadi Wa anna wa ala ta'tamni Allah iku layak di Quran yuna sapa Allah kaidal kho ini nah ing rekadayane wong sing tukang khianat. Suma tawadu amang perlu tawadu sapa Yusuf bila dimaring Allah. Pakola mengko dawuh sapa Yusuf wa ma ubariu nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Wa ma ubariu lan ora tau bebasno ingsun, ora tau nganggur suci ingsun. Nafsi ing awak dewi ingsun minat jalari saking kesesatan. Aku ora tau nganggep diriku nafsuku iku suci, mergo inna nafsa tak temene nafsu jiwa, jiwa jiwa nafsu, ayo cinta iki jenis nafsu. Iku lah amaro penyektene akeh perintahe kasiratul amri tiksi akeh perintahe disuwi kelawan keelean. Ilama rohima kecuali barang sing diwelasi bima naman rohima. Kecuali wong sing melati sapa robi pengiran ingsun. Fa'aso lahu mongko jaga sapa robi hu ing ing man man rohima Inna Rabbi saat ini pengiran insun wafurun kakek nyepurane Rabbi muntun akeh welasi Pun kalau terang akan ya, terus akan cerita ini Jadi kunci cerita ini pokoknya sing sesuai dari para ulama Anggap aja jenenge cawe itu ini juleko Rata-rata ulama anggap jenenge sinten juleko Sing lanang bujuni juleko, sing impoten ini jenenge kirkir Sinten kirkir, atau dalam bahasa Quran disebut al-hadis Al aziz maknanya orang yang terhormat. Jadi orang yang terhormat bahasa Arab ini wal aziz, jeneng jeneng personal sinten kafir. Terus al malik di atas al aziz, al aziz itu orang ini menteri BPM di atas itu ada raja. Jenengnya itu Malik bin Royan. Terus raja ini Malik walik bin Royan, di bawahnya ini itu jeneng kafir. Royan bin Walid. Pokoknya disebut pada balani malik kata kuncinya wedo ane jenis itu leko lanangnya sing impoten jenis sinten itu to ala raja ini jenenge royan bin walid utawi al walid intinya al aziz itu masih di bawah royan bin walid di bawah nomor raja sanggup mawon keberu PM perdana menteri kalau nggak ada cerita yang lebih Saya menjadi abadi ilayah kiamat ini ruang kalau bolak balik masuk, sehebat-hebatnya wali itu masih muda. Karena dia bisa terbebas dari semua dosa sunnatullah. Misalnya satu kotir yang jadi wali, pokoknya ngalah makan gordong, menghindari kumpul perempuan, kumpul halal yang maksum. Ya sudah, beliau wiridan terus, terus jadi apa? Wali. Jadi cerita wali itu relatif steril dari semua bentuk dosa dibanding para nokonam. Tapi derajatnya wali tidak akan menandingi derajatnya nopo. Karena nabi didesain Tuhan dikorbankan untuk masalah-masalah yang menjadi al-arad al -bayat. Ini rumah lo tenang, ini sampai sampai salah Menjadi percontohan al-arad nopo al badariyah sisi-sisi sifat hati manusia. Jadi nabi ada sifat empat, yaitu sidik, amanah, tablet, nopo, satu. Tapi semua ulama menyertakan sifat jadi. Ini itu al-alam Allah. Al-Bahariyah. Sisi-sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan itu dimulai dari misalnya dulu itu nak paling disayang bapaknya, mesti dari yang lain. Yusuf sangat disayang oleh Nabi Yakub. Akhirnya kedengkian saudara-saudaranya mengantarkan mereka memutuskan ingin bunuh Yusuf. Walhasil, walau awal cerita, Ditemu wong nanti tidur tenggene Al-Aziz, tenggene Kisfir. Terus ada sunat tua lagi. Jenenge wedoan ketemu lanangan mesti nafsu. Nafsu. Boleh cerita. Korban tante setengah daya ketemu Joko kan. Buddha, terkenal Joko Buddha. Wajan untuk saya waktu itu berarti demi apa? Jadi kata kuncinya termasuk budak. Barang budak tuane sing tanggal tengah bayar teman tidak masuk. Ya cuman yang belum nabi Yusuf, hmm, Joko Joko lagi orang itu, cuman kepengen dulu. Yang kita cerita itu aku oleh bapak, bapak yang keramat tapi aku. Jadi aku cerita orang penting aku paham. Jadi ya kita alam nanti karena kita alam hukumnya, kita alam dari aku. Yang cerita cerita. Ya, ini masalahnya. Tapi apa mau belajar? Ya, maksudnya orang nabi pun rokok ya apa apa kan? Cuma karena gimana? Berarti yang nabok kan dia lola aroan Nabi itu tadi kem ke waktu bapak bapak itu kamar nabi. So anak nabi mesum. Terus kasih. Kita kan gak nabi, gak nabi narko ya bisa. Gitu. Tapi kan pun rokok itu apa-apa, itu gak nabi. Saya yang pun rokok, apa? Jadi kalau kita gitu, yang apa kalau itu pun rokok gak apa-apa, gue orang apa? Ya, Nanti gitu. So, si sidane kafe itu, tapi neraka nerakanya gak kenal Hukum mau paruh, lah. Hukummu yang menitan. Walhasil, gak tidur. Nabi itu gak tidur lagi Yusuf niki di mata tante-tante di seputar kerajaan, di seputar rumahnya PM disebut budak. Asumsinya budak itu keriting muda wira, nopo nah, keriting muda wira. Terus gak priayi. Nak mangan wakil sangat pokoknya bayangannya itu gak priayi. Ini tenang. Sehingga ketika kromo cerita, Zulekok mengayu wanita terhormat, seneng budak itu dia nyanyian cek nemen nih. Maksudnya dulu kok lu orang cek mengambil budak untuk ya, Gak terima, kamu tante-tante kerasa itu budak terus biar ini lain. Gue cek lain tidak apa? Ini budak no. Pas tinggalan lanang kantor wong tinggalan sing lanang kantor tante-tante dikumpul. Ini udah cerita wah, wa asada kadunna mutaka'au wa asada kulawati dari mindunan apa? Jadi, nah, pas doanya kalau kue so, Yusuf kan Jublu di luar asumsinya tanda-tanda itu kumpuan kan. Itu nih ada basara in hada illa malakum. Nah ini lah budak yang malaikat. Ya, nah, sing hati itu selalu pas tenggene perlu kudu nguratane nang. Nah, orang cukup gini, Jadi kita Artinya betapa seorang nabi dikorbankan untuk contoh-contoh sosial. Nanti ini ya, tanda-tanda yang dua jiwa nanti permanen ya. Jadi ini tenang, artinya semua nabi itu dikorbankan menjadi percontohan nilai mobil. Kasusnya sekarang ya begitu. Ya kalau hutan, suhudan, mesti tahu pasar kalau suhudan. Sebenarnya tak mesti terjadi. Ya muka ini jelas orang bujumu, bujumu sholat kabeh, bapak itu ngaji. Walhasil ketika kamu tante-tante ngomong, wah kalau ini lahir, coba dia itu Terus Yusuf nih, ngomong, Rabbi sijnu ahabu ilaiya mimma urani ilaiya. Kalau begitu Gusti saya lebih baik di penjara. Timbang nuruti selera naksunnya para tamu. Walhasil besok akhirnya di penjara. Di penjaranya langsung versi masyarakat karena dia pernah ingin mentelingkuhi tuannya. Ini bu, ma jaza uman aro dari ahli kasuan illa izana wa adabun Ketika pangannya Pak Yusuf Zulekho, Yusuf dijaga gelem melayu. Melayu menuju pintu mau keluar, pak ono kitbir, atau apa? Lah Zulekho nak wanita pengalaman atau muni, ketika aku pergi ketemu kitbir, Pak, kalau e, sampean piye? Budak sampai ngelawati majikan piye? Akhirnya e, di penjara. Lah kita yang ya akhirnya di penjara, akhirnya di penjara. Padahal ngerti nak Yusuf itu gak salah, tapi ya itu tadi sistem politik mulai dulu itu kotor. Yusuf di penjara untuk menunjukkan bahwa yang salah Yusuf. Jadi menjadi saya politik mesti kotor. Yusuf di penjara supaya kelihatan Yusuf salah. Lah Yusuf seneng, merkodenya untuk lah. Sementing gak melayani tante-tante beda. Jadi Yusuf senang atas nama Nabi, Kesper senang atas nama politik. Jadi rumah ya. Yusuf seneng atas nama Nabi, penting gak selingkuh. Paham ya? Ketfir, kok seneng atas nama poli Politik, mereka citra kerajaan baik, sing salah budak kan wajar. Paham ya? Sing salah orang perempuan terus. Waktu di penjara hitung tahun, rata-rata lama dalam hitung tahun. Hitung tahun Nabi Yusuf menjauhi mawon, soalnya yang pengeran asik dari pengeran. Termasuk yang penjara tak wabah. Ketika ada raja, ini terus kembali ke raja itu mimpi ini arus takal berorotin apa? Dimasin. Nah, Takok pentakwil pentakwil mimpi coba tersampai. Aku mimpi roh sapi itu gemuk, dipanah sapi itu kurus. Roh tujuh pagi sing hijau-hijau kalah ambek tujuh pagi sing kering. Nah, tukang mimpi ini tidak nah, kok karena itu dia enak. Aku tuh akhlak. Wah, ini kembangnya dulu raja sama hati ini. Tapi raja tetap janggal. Aku ini rojo, mesti alaman apa yang apa terjadi nih. Bosen, bosen, itu apa Lah asaki ini gimana cerita? Sing tukang pelayan minum raja sing pun tipe, mantan kancane Nabi Yusuf teng Terus cerita, aku dikonco, wongin guru anteng pinter, gak tau bodoh. itu tukang alim mimpi bener. Ke zaman nebak mimpi itu bener, iku asake kan ngalami Kowe kan dibebas no raja. Nah sing tukang anggur dihukum no pan. Jadi intinya tukang nelayan minuman ngerti bukti kehebatannya itu Nabi Jadi raja, yo kan karo penjara kon nabe, dalammu kon nabe. Barang berarti takwil, Yusuf diatur loh. Mungkin calon nabi, calon kiai kan butuh direhabilitasi. Jadi dia ngomong sih, kak orang nak jawab, tangannya ditokpe baliknya yang rapet. Wong itu itu tinggal di nabu kon mumpul lagi. Raja kan gak wajib. Cek takoi kasusku di penjara krono kok. yang maksudnya irsi ila rabbika fas'al baru niswati lagi lati kotorna nopo. Eh iya. Saya Yusuf tak tahu kenal menteri, tapi kenal apa? Raja. Raja temenan. Wah mau itu di dikumpul. Pasti bisa itu mati di penjara. Sing salah kuwe mau Yusuf. Tante-tante nah, kan grogi nggak begitu. Jadi itu bojone menteri, itu bojone ketua PKK, urusannya uang engke-engke. Pokoknya tante-tante dulu, aja cerita, dulu ini buatan mengkritik semua saya cerita, macam nyatanya kita cerita dulu. Kawan ini bodoh nih, ya ini gue terus. Kullaha salilah ma'aluna alihi nopo mensu. Sungguh Yusuf itu tidak pernah salah. Kita-kita tante yang, cara bahasa saya ini gandem, nanti Yusuf. Terus akhirnya bujurnya Aziz, bujurnya Sirkir, Al-ana hatta tolak. Saiki kebenaran nyata. Walau jualan itu kita konfirmasinya lolos, Raja mau Berarti Yusuf di penjara rekayasane kesfer, rekayasane luwe, dipecat, gitu tau. Wala nek dadi mulane terus kesfer apa? Pecat. Tante-tante dikene nang sih? Dimiskin kan, jadi orang gaya gagal gawe nopo? Bukti kabeh. Berarti jabatan di kabeh terus kiri. Niku teng riwayat-riwayat nanti sudah di pengemis, jadi mantan tanda pejabat, jadi apa? Pengemis teng riwayat. Murah. Mereka Yusuf dulu kepengen konfirmasi bahwa dia di penjara itu cara nggak adil. Wes, akhirnya raja wakolan malik utuniti terus ya ini Yusuf celok. Stiker kafe dicelok, terus diangkat ini posisinya kecil, langsung jadi PM Yusuf jadi apa? Nah itu cerita yang kita kita mau penurutannya kita. Soalnya dari PM kalau ada ini itu pun join pendapat kalian aja. raja. ini kalah terus. Sampai raja ini, gue tak kayak skala permanen. Semua keputusan penting terserah gue. Aku itu tak kok gitu. Mereka pinter gue. Jadi rasanya, wah itu menangan tuh. Mau jadi seratus mau PM, langsung jadi rojo, langsung jadi apa Jadi ini ceritanya. Ini mau jadi presiden tenang, semua keputusan nanti tercantik. Ya, ketika jadi presiden itu semua isyarat dalam mimpi diaplikasikan. Yes. Ya. Artinya ini wow, mata Allah jinawi kon nandur pari sebanyak banyaknya. Kanggo menghadapi mata tujuh tahun kemudian sing pada beliau kebijakan itu. Lah, Pasekle ini sampai ke Sam atau ke Kanan, dari wilayah Lebanon, Syria, Palestina, Kanan wilayah apa? Sam. Mesir itu dari Afrika. Anda tamannya Mesir wilayah dari itu? Ini perbudakan ini paling terkenal Afrika. Ini orang budak sebagiannya kereta ngendak elek. Lah, tante ini budak mulai di sini. Paham? Barang ganteng mana ibu? Gede, nah ya, keliru terus. Meleset masa minyak tidak mesuk. Wah, itu dari Ketika pada pacekle itu sampai ke kanan, ya, dari Nabi Yakub kamu tentukan kanan. ini itu. Mereka kelaparan. bahkan kelaparan juga dengar nak kepengen nempur beras. Cara dong, cukup beras. Nempur. Nak kepengen nempur beras, enteng eh, Mesir. Nah itu mulai wajah ikhwanu Yusufa pada kalau alai fa'arofahum barum lalu nopo mungkin. Dulu-dulu Nabi Yusuf barang kulirnya artinya kelamaan orang Mesir. Barang orang Mesir terkenal orang Rojo Soleh Romo. Tidak kau ini Yusuf. Fa'arofahumnya Yusuf itu tahu kamu dari mana. Kami dari bumi kanan. Man abukum, ayah kamu siapa? Nabi Yuwa Yaakob. Kalian orang berapa? sembilan. Kamu punya saudara lain yang punya dua, sing kita <laughs> di pangan serigala. Orang-orang ngadepin mantan sing kita di mana Lah Lalu kita di, sing kita membantu kita pak. Mereka anak kesayangan gajinya di pangan nopo. Lalu kita punya nih, jadi dua kandung itu tidak. Jadi tolong dulur lihat, sing dulur kandung namun itu pada tidak dulur. Nanti jenis Bunyamin Akal niru dulure sinten Nabi Yusuf. Ya niru jeneng esok kan anake ya ora. So niru jeneng tok, jeneng sapi iki. Alime ya ora papane yo. Wis go wedi. Otak loh jeneng sapi iki gozali nanti pelek. Sing niru akal iku wedi-wedi. Sopo iki kok gozali? Kakane itu sapi. Jeneng nak terlalu populer repot. Sing niru wae tapi digode. Sopo nyawa sapi kan dari itu juga bisa. <laughs> Jadi baru itu nama sapi kok. <laughs> Lara lara lara. Wah, seneng seneng saja. Nah ya, Muhammad anak Nabi, saya itu awalnya luar akhir. Muhammad saya itu bener bener. Awalnya tak berdoa, sesuai tak kena you know. Wah, ya. Nah, ini kadang jeneng ulah tak. Tak tahu niru Nabi. Ambil aku kemantok. Kulo itu seneng ya seneng sederhana ya. Sederhana tapi sakral repot. Kulo yen nak roh, ada tidak nama Muhammad Hasan. Eh tak ana kok keduren Muhammad gitu. Ya. Niru Muhammad keduren dan niru putune Hasan dengan. Itu nak nakal Puncak mau atau nanti mas Muhammad eh, sebut nur Tadi nabi tidak amun. Mas ini <laughs> mati soku Muhammad itu nabi jadi jungkar. Jangan orang Kristen yang gak paham. Muhammad itu dua <laughs> Gak ada mati. Orang Islam menghujat nabinya. Sama itu Muhammad anaknya. Muhammad itu Mohon balajar Nabi Yusuf tak ini walawali cinta, jujur-jujur kelaparan, lapor cinta Nabi Yusuf. Tapi itu saya wonten transaksi. Walhasil terus faal apa? Nabi Yusuf bisa kenal. Tapi mereka kan Kita ini sembilan bersaudara. Anaknya Nabi Yakub. Maka hukum Nabi Yuwar Yakub. Dan dulur di Rasulullah. Ono dulur di Ab, Luhur, sing kita harus dipangan Luhur. Walhasil Ya ini nak pancen nak ijek duwe duwe ditongkat. Bukan nafsu nak kowe kelaparan rene tak kei. Gitu. Tapi ora salah. Utuli bi akil lakum min abiku. Dulu sing kok sebut ra bocah Orang akhirnya waktu atur kaya musim kelaparan dia dene kudu ngambil nomor dari ya, karo katan iki nopo? Dua pae dikali ora kena. bisa kakak itu pakai lo segala. Lah nek iki kelangan kelangan kabeh. Berwali wali. Boten raja Mesir wali. Syarat gelem nempur oleh nempur nak ngajak pinjamin. Nah, Nabi Yakub mulai curiga. Jangan-jangan itu Yusuf, itu cerdas Nabi Yakub. Malah Nabi Yakub seneng deh. Dari Nabi Yakub, inilah ajidu rifa Yusuf. Aku kok mampu Yusuf. Laula antutan itu. Tapi aku tak mampu Yusuf, baru beda. Baru nopo. Artinya keyakinan dulu itu mati, mati tes, Yusuf itu mati tes. Tapi Nabi Yakub karena beliau Nabi juga soleh, juga seorang bapak. Dia itu mampu ini lah diburi kalau Yusuf. Jadi ketika tidur dulurnya tahu ketemu Yusuf itu ini itu terbawa. Dan Nabi Yakub mengenal sekali berarti Yusuf masih hidup. Mengenai ini ini lah diburi kalau Aku mampu Yusuf. Jadi ini dari anak-anak. Tahu di kalau itu lari kalau kamu dua kalau status mati <laughs> di lengan. Inna kalau itu lari kan. terus diambil Wah tetap beli dulu kan. Malah dia lagi Benyamin kita. Dia kenal Allah rapopo. Allah nah, pas ketemu penjamin, Nabi Yusuf, penjamin di Dewa. Kue aku itu Yusuf, ini anak Yusuf, ini anak aku kan, aku itu di luar. Wah, punya itu semua Nah, itu Yusuf mulai gawe rekayasa. Iya supaya Benjamin ramelok mulai tengkang. Jadi khusus wonten cerita semua barang-barang bawaan dulu Nabi Yusuf niku steril. Sing wae dunia men satu benda miswa al malik. Kalau saat ini gelap saking emas, jadi lama sebagian darahnya saking merah. Ini gelap saking emas atau saking merah tidak sok teng kantongnya Bunyamin, ya, ditaruh tengah kami apa? Pun. Setelah itu terus wonten pengumuman bahwa seorang raja kehilangan soal malik, jadi itu gelap berarti, gelap berharga. Sing nomor nomor tiga ya Jadi waktu itu semua kan digulai semua. Tapi sing terbukti gue ke malik, ujungnya di penjara. Sing nomor tiga itu Semangat boleh, barang kan ya, itu kita yang kita. Jauh kesepakatan yang kecekel jago maling. Barang dunia yang kecekel jago maling kan kudu di penjara. Padahal waktu itu itu mulai sementing karek yang penting mas. Barang jalan penjara, dulu nabi Yusuf yang gudo-gudo tenang. Kalau iya sih, pangkot salmon aku lagu mingkopi. Nah, panjang punya lu nyorong, itu dia kakak itu kan jorok. Padahal yang mana maksudnya Nabi gitu. itu. Kalau di Yasrib, faktor bersama kok, aku lagu minum Pasar lagi gitu, suhu fi di walau dia kalau antum, walau dia kalau antum sarung, maka. Paham? Nah, panjang bunyamin sing bukti Allah, jadi kakak itu kan mau. Ya, tapi bisa ada bolak balik saat nah, ini kalau cerita balik. Nanti bisa ya orang yang gawe jadi Nabi Yusuf ini mulai cilik itu senang, nabi, senang nganggo watan. Dene dulu-dulu kabeh. Sing mujo-mujo beron. Lah beron iki kok api-api nang ana ning tomat to beron. Lah Yusuf ku yo mantel setengah nakal, mantel mergo beron di tengah. Setengah nakal wong mas dadi dicawor. Iya, Mulane jadi kalau orang tua tukang nyalon nang gue nimah ya sanate. Tapi ya coba rendah itu kita cara negara nyawar pak. Tapi itu nak roh buli buli eh pak ini nyembah berdoa sing kompak terus nopo. Tidak nopo. Ini termasuk terkenal tukang nopo. Tapi nyawar campur dalam kok bukan kok dibicara nopo. Itu kata kami kalau nanti Ibrahim senengannya nutupin nopo. Mereka Nabi Ibrahim yang nakalan, mereka kok matu kabel, lah itu komat. Lah kok yang ditutupi, lah komat. Jadi tidak Allah kan. <laughs> Wah ada nabi itu soleh wali, itu dengan itu loh. Jadi jadi dua nabi, tapi soleh wali wali itu nabi itu loh. Ono ngono, nah, nabi itu Nabi Musa kalau di kota Suwang nanti mati. Nabi Ibrahim tahu nutupi nopo. Nabi Nuh tahu masuk nopo mimpi mati masak mati nopo. Tapi itu menjadi ideal, menjadi percontohan ideal karena sesuai dan fitrah manusia ilayomil nawa. Wajib kita. Ini berdoa-berdoa tinggal nabi kok. Tujuannya nabi itu biar tidak ada pentuhanan pada berdoa. Lalu itu dikenang atau kuat itu. Kalau iya sih, faktor jenis rokok, aku lalu nopo ini kafir. Jadi ini kan meta di Quran juga segar tentang paham setting cerita. Wah, punya menyolong yang kuantas. Panjang di sini kakak itu tukang nolong. Nah, Harus dari YouTube. Eh, tapi perjanjiannya yang nyolong itu ditinggal. Yo tinggal uang kamu nolong. Mulai. Itu semua. kurang dari jadi mereka itu semua. kira-kira paling mana? kira-kira mulai. Ini masih belum yang Ya, Dulu ya mikirnya kabeh berarti ini berat di nomor. Para mulai dibangun dengan Nabi aku. Di sini mau kakak, saya ngilang no adik, sempurna nih nakal. <laughs> Mereka serangan dulu diceritani bahwa adik kita ditahan, mergonya sendiri. Alasannya kan bodoh nih loh. Tapi udah aku bodoh nih, pisang. Mau ngilang mau kakak, ngilang no Tapi Nabi Yakub tuh adiknya punya tuh. Ini alam minallah malah alam. Tapi aku kali ini tidak susah. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Ini pun Nabi Yaakob mau membaru bahwa itu mesti Yusuf. Yang sekarang jadi penguasa Mesir mesti Yusuf. Tenang. Ketika ada kelaparan lagi, jubur-jubur orang mati. Nabi Yusuf mulai cerita. Kamu tahu saya siapa? Kalian tahu saya siapa? Ini ujung-ujungnya mulai grogi, mulai grogi. Oh, akhir nakalahan tak Yusuf. Jangan-jangan kamu Yusuf. Jadi apa sih? Memang akhir naga itu istibar. Kalau oh, akhir nakal antar nomor Yusuf. Apa jangan-jangan kamu itu Yusuf? Yusuf, kalau oh, anak Yusuf itu ada ya. ahli. Paman Allah alaina inna rumayat tadi wasbir fa inna burani. Iyo aku Yusuf, iki Bunyamin dulu Dulu kandung. Aku mergo sabar, mergo takwa, jadi wong mulia, kowe wong wakal kiri. Ya, Barang di Nabi itu kita emosi ke wong wakal kiri. Langsung ini, kurang itu cukup lah. Ada kata grogi. Kuatir nawa, cukup. Nabi itu bebas melarat, riba alikum jauh jauh firwa ulakum bawa akamur. Tapi ini juga, gak hukum-hukuman, gak dendam-dendaman. Nabi repotnya ada kan di ajaran dendam. Gimana tapi mulai kami tahu kita ada itu apa? Nyawa jadi nabi nyawa. Lain nak nabi pak. Kami tahu uang yang bisa betul ini apa? Nabi bisa irawlah dendam. Walhasil nabi itu terus matur. Nah ini kita cerita tentang ini Nabi nabi itu mesti dua bangkit. Itu kami untuk semua. Kalau kita bangkit, ini ku nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim jodoh ning geni, niku lho Jibril dikai klambi atau usune. Niku diwaris terus oh, beberapa generasi Ini beberapa generasi termasuk yang semirip itu juga dipunyai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf baru di komisi hara ya, Falku wala wasiati yang dinokok Baju kami iki Tekno dapat jadi nak diusap non yang berita ke kasus yang saya diukur, mesti yakin loh Tenang. Waktu ini di ahli kumasmain. Jadi walhasil mulai mesti ada bentuk mujizat yang begitu. Ya, bentuk mujizat yang begitu. Itu memang khas agama. Kita tidak perlu ngerti detailnya kayak apa, tapi memang ada media yang berupa barang. Yaitu komik bentuk apa? Garis. Mulai cerita agama itu mesti linear. Misalnya Nabi Ibrahim, korban Nabi Ismail. Ketika api disembelih, menjelma jadi kambing. Ya, menjadi apa dikirimi Jibril apa? Kambing ini pula sing gadane bantai. Nih gadane sinten? Gini ku ketika Kobil Habil perang. Ini ku ada usulnya rakyat. Kobil dites. Ya, Sebut ini waktu alaihi naba abnai adam bil haq Iskor roba kurbanan Fatukut bila min ahadima Walau takobal minal akhar Kola lahak tulana Sikor bil kurban itu nganggur buah-buah Menurut buah-buah Jadi kalau mau tanya Buah atau buah kurma, buah-buah durian Jadi agak pengiran seneng durian, seneng pir, seneng apel Pokoknya uang paling ngekek awal nantang ngekek itu kopi. Jadi nak dua bijangan ada dua apa? Dua dua. Ngapain apa? Si Habil ngangge kambing, ngangge kapsul, betul. Lah di nah ini cerita. Di alamat di Trimora itu kasar mana? Sing orang tak kurun jadi ditompo, nah sing orang berarti orang ditompo. Ya, jadi korban di tombol itu nanti ada api dari langit makan itu. Berarti alamat di tombol. Nah, tinggal sendiri. Walhasil yang diterima Allah ternyata korban di sistem. Jadi berbeda juga nggak Nah, dari kita berbeda ini pula singkut no, ketika periode ini Nabi Sinten Ibrahim ketika nyemret Sinten Ismail. Nah, kalau sing Ibrahim pada akhirnya no, Nabi Mulai kata kulon anak dia itu orang tenan. Nanti kalau tenan pancen nak ulama ulama, kulon gadam mbak. tinggal gadam terbanding di sini mbak dia harus ini. Ya begitu ada turunan di sini Itu dulu enggak kulon, dia enggak kulon. Ya nanti nanti sama. Kulon sebab enggak kendel. Nopo mbak. Aku bisa berlalu saya di sini mbak. Jadi caranya boleh nong lima ratus. <laughs> Aku perlu berenang murah. Jadi memang masih ada dari tadi tahap. Dan itu ya kok kelenek gue sih ya terserah sih ngubungi. Ini jelas yang sendirian dulu, yang ya, dulu nak yang nanti jadi itu masalah-masalah yang repot. Jelas kan lah kan nah pikiran butuhnya nah, sederhana, nah kita berkebutuhnya kapitalis. Paham ya? Jadi nak pikiran, yang baik cerita jimat, aku disambut. Larang gua nanti pikiran butuh. Nah, larang, nah kita ya, lebih baik. Idhabu di kopi tinada, fa'alkuhu ala wajah biya tinaba. Jadi mulai dulu ada media, ini itu ketika Yusuf pakai kami, ini pakai nama Kami. Ketika ya Nabi Ibrahim juga sama. Nah yang paling antik dari semua itu adalah kemudian menjadi fatwa fikih. Wong sing korban api kan wong itu. Ya, tapi kan nyukupi wong itu, itu korban. Ambek metu kita kanggo kita itu abdul di. Iku rata-rata ulama dalam abdul metu. Metu kita kanggo kita. Alasannya mergo Nabi Ismail gak disebut betapi, tapi ada berapa? Lah aku lagi seneng ulama yang darahnya ke satu yang nggak kuat. Jadi ulama ini mencari tapi benar paham? Jadi ini lebih mantap, kere tapi apa? Mereka orang-orang yang boleh Nabi Ismail digembira apa? Tapi, yang orang digembira apa? Ya kalau orang ini tersamping di luar kota, mana persis berasum. Iku artinya ada duit kapi, untuk produksi HP, produksi kan. Ya itu yang paling antik dari semua kita itu ya. Kulon itu meyakini betul dan saya tahu betul. Kematian dari kesamaan kafe bukan kan mati, mati tes, waktu utangnya bukan mati Itu ternyata yang kasih kasih sokai ini, minta bilang ini tidak urusan rasional, tidak urusan tidak urusan hati, urusan riwayat. Fayut bakul mayyit Fayut bakul mautu Wawal kapsun ablah Fahyakul wawal mauta Jadi kematian yang menjadikan orang itu mati itu implementasinya jemaah sebuah kapsun ablah jadi ini kasus produk kita yang indah yang cantik nanti produk itu sebelah pengeran dipotong setelah dipotong nggak ada kematian lagi terus menjadi keabadi itu bentuknya kapsul tambah. Itu masalah riwayat. Ini tambahan kalau logika ya benar. Jadi ini bukan nama orang masa supaya final ya abadal abad, bidana ya abadal abad. Itu sistem kematian itu pengiran jelmaan kematian ini merupakan kapsul, merupakan roda terus apa di potong. Setelah itu menjadi alam apa? Kabarnya. Jadi yang memisahkan alam panas dan kabar yang manusia ternyata orang bentuk kapsul amor. Ini mumpung ngaji kita pun, Penting ngaji dulu ngaji sampai bentrok itu semua. Gue saya tidak pengaman, tidak saya tidak pengaman. Juga bukan tidak boleh, tidak saya rasional. Akhirnya nak sumpah yang mau-mau, tapi yang semua model. Itu sama seperti kita kokong jowo Jawa nak gunung sing atur kami jenis jagal kap. Namun jagal jagal kap itu dari wayang hadis jagal kap. Ilah jowo jadi jagal jagal kap. Jabal ini disebut Qadwal Qur'anil Di Quran itu ada namanya surah nomor Ini bukan karena ketepaan ya, memang saya belajar ini sudah lama. Sama kalau tidak baca yang bisa baca-baca kitab, nanti cari di kitab Sowi. Syaratnya Jalal yang kitab Sowi itu syaratnya nomor Jalal Itu diterangkan juga di kitab Tafsir Munir, karangannya Syekh Nawawi Banten itu di karang ratusan tahun yang lalu itu dia punya riwayat dari Rasulullah Jabal Qaf itu jabal sen di bawah nah. Itu pernah Nabi tanya sama Jibril, ya Jibril, Qaf itu apa? Nanti Nabi sing dituruni wahyu ora kan tak mantep Mengko orang ana apa-apa. jadi Nabi yo aja nah, dengan Nabi dituruni surat kan gak paham kan gak lucu. Jadi mumpung umur takut takut deh. Ya Jibril, mau wal kok itu apa? Kok itu jabal. Jabal. Jabal induk ya jabal. Jadi pengeran yang ke gunung seluruh dunia itu mau cukup dan terus ini beda nama. Ya walau irkul sing alam itu dikulit kita. Kok itu dua sistem saraf sing terhubung ke semua gunung seluruh dunia. Jadi dari pengeran dari ke sini. Ketika Allah menghendaki dunia itu guncang, Allah tak belum interupsi kafir mengkontrol. Tok, apa penting arah itu yang dong? Iku goyang sing sesuai instruksi ini. Jadi sistem gunung merapi atau sistem gunung seluruh dunia itu terpadu. Jadi itu yang jabal rokat, yang jabal rokat. Ya itu. Jadi bisa saja guru yang tidak merapi karena instruksi hidupnya disuruh hidup lagi, ya hiduplah. Yang sudah mati hidup lagi. Kurang macam gunungan. Sebelum merapi jauh sebelum merapi. Ya sama seperti cerita air, cerita hut, ya. Bahwa bumi ini ala dobin hut, ala dobin hut Hut maknanya kiai-kiai kadang maknanya iwas, ya. Jadi kadang makna mari gosok. Tapi ya, pokoknya mau, hut itu maknanya iwas. Sama kan maknanya kebidik. Dan pun maknanya tim, ini kita bisa Makna itu di satu sisi instrumen, tapi nanti makna itu umat orang Lucunya nak dimaknani tambah goblok, ya repot, ada umat. Misalnya kan contoh, Sauron, Sauron artinya sapi. Sapi, sapi banyak apa tidak sapi, sapi. Tapi waktu hadis kursi nerangno, bumi ini tidak kok neng tanduke sapi. Nah, mana nih? Tenang nih, bumi bulat-bulat, sapi ini sepi. Bumi tak milik gede, sapi ini tapi kalau ulama dulu yang nanti falak, ulama-ulama apa? semua pasti dimaknai. Buktinya misalnya masalah dulu, masalah salah. itu istilah sur, jauda, sumbulah, galur, mana nih? Sekarang ini burut galur, ini burut apa? Sur. Saya ini burut saroton, tapi kepiting. Jadi ini memang masalah bahasa. Bahasa tidak dimaknani ulama. Ya, Orang dimaknani, ya orang mahal. Ini di nah, pulau cerita, kenapa Misalnya, Sumat tawa ila sama iwa iya dukon Fakola laha walil adik iya tau'an Menurut informasi Al-Quran, sistem langit antariksa ini, itu sistemnya sistem dukon. Dukon itu maknanya asap belut. Jadi yang aktif di alam raya ini malah belum. Tapi ketika ada hukum dunia modern yang normal ke bumi, nah ada belum malah ada masalah. Gue dianggap waduh gembel kok. Padahal itu muncul sebagai keaslian. Sebelum ada langit, dulu langit dua jam nopo. Duhon. di mana nih nopo? Belum tapi nopo. Harusnya ketika atap itu muncul kan ya normal. Jadi kamarnya barang asli muncul lagi. Malah jangan apa ini. Mengaku sengaja muncul curawah. Coba ya. sedikit cerita ibu guru. Saya tidak pernah, saya bukan tidak, bukan nanti. Tapi asli cerita Quran itu cuma tawa tawa, sama ya tahu. Dukor, tidak yang ditambah untuk dukor. Tidak tahu, dukor. Tapi dari itu kan berlima. Ya salam ada dari itu kalau dia sama surga maknanya dia sakti rumah kita sakti ubi ngomong bawa juga leslah. Wasau alal ma wal ma ala dohir bos. Nih kita terus cerita. Tapi sing gue bungkus, itu berpijak nih gue nih kegeri pak iwan nun. Disebut nun walalan gak mau. Ya, wal nun alal ma. Pusing mah. Ono sapi, ono iwak, ono apa? Bani. Ya gara-gara musim gue mana? Mosok iwa bisa nanggung bumi, mosok sapi yang sakit nanggung bumi. Cuk, dan tapi kalau pak orang kemana ini ya orang paham, bagaimana nyatanya misalnya ini sistem kalau ono jauh jalur dalu, sumbu lah Itu kan nak nih yang kuat tuh, dengan berapa? apa? Palak. Ini kalau cerita mawon, jadi sekarang itu bumi itu, kalau sebagai ulama tetap menjelaskan. Sebetulnya sistem-sistem yang diyakini analis modern itu sebagian yang tidak benar. Cuma tidak semuanya salah, tapi sebagian juga tidak benar. Kita punya riwayat-riwayat sosial karena penciptaan langit dan bumi dan itu akurannya ya hadisnya sosial. Meskipun dengan bahasa yang memang susah dijelaskan dalam terminologi modern, tapi susah dijelaskan itu kan bukan berarti salah. Ketika Allah memberikan misalnya begini, ini contoh, contoh yang paling nyata Alladzi kota kata malam. Tuhan menciptakan tujuh langit. Misalnya terus kemudian Allah cerita bahwa itu diciptasi ayam di masa enam hari. Terus ketika banyak teori tentang macam-macam bumi dulu itu Big Bang sekian juta tahun pertama magma terus mengkristal jadi bumi tapi magmanya masih ada di kerak bumi yang suatu saat jadi neraka. Wong Islam terus bingung dari Quran sisi tapi ayam enam dino dari pakar-pakar kok jutaan. Tahun ini benar Quran mau Jadi ngopor sisi tadi mana ini enam dino itu sopo nah, kiai ini mana ini enam dino. Berkoroi kamu nah ya umur itu sedih. Lah roy kita itu enam. Jadi kalau roy sun sirah mau ikon nah, jadi nggak Jadi ngaku ilmu kuno. Nah itu mana ini enam berkoroi itu sedih. Isnaini ini loro, itu suwe ditatun. Nah, sing mungkin enam ya Sing ngomong muni sedih malu, karena makna satu hari. Satu hari itu berapa? 24 jam. Goblok tuh. Saya ini Quran ambil itu dunia jam. Langit berhujan, coba sekarang Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa titati ayam. Um, zaman itu orang orang termingi, orang orang bulan. Allah menghentikan titati ayam. Gue mana dengan gue istilah tak iki pantikur, ya, bujuk bujur Coba sekarang sampai ngukur hari, nah, misalnya min turisasi lah bulu bisanti. Zaman itu seringnya kira ono, pokoknya orang tua di kepala ono. Paham ya? Artinya kejanggalan itu karena mana pikir saya enam hari, jadi nggak pernah ada enam hari dulu ya, toh. Dan siapa yang mengatakan satu hari artinya empat jam? Zaman itu kurang jam. Zaman itu nggak ada matahari, tidak ada rambut. Makanya kalau lu nak nafsiri, dia ya tetap ya kita ayam pun enam masa, enam tahap. Itu lebih umum. Karena istilahnya Roman, saya punya dalil orisinil di Quran. Wa inna yauman inda rofika ka'al bisanatin mimma Sebagian ayat, Tiyau ingkana lidaru khomsina alfanoh. Jadi Yau menurut Tuhan itu bisa seribu kadang sampai 50 tahun. Ini bisa mengerti ya. Nah kalau begitu kan urutan-urutan waktu itu tidak bisa diamati pakai teknologi modern. Modern, karena istilah modern itu datang sekarang. Gue analisis kitab suci yang masih pakai bahasa insiden. Misalnya Allah darahnya sama. Ya, iya, tuh sama itu apa? tuh Allah darani bumi, itu wae Allah darani bumi itu buatan pasir dengan arti pasir buatan, tapi mahia. Berdasar apa? Ternyata teori itu betul. Sepadat-padatnya benda materi itu bisa diairkan, bisa dicair, dicairkan. Wah, nah, apa paling padat? Batu kali paling padat. Buat sekolah, buat apa? Nah, Kafir bisa dicairkan. Dikendungkan semua yang padat bisa digerus diairkan. Jangan-jangan cerita bahwa bumi di ilmah, maka kita bumi itu selalu emas. Selalu unsurnya apa? Air. Paham ya? Padat itu kan datang kemudian. Belum kira, iya. misalnya jagung, nopo pari, nopo nopo, potelo. Kuabe tetap bisa diperas dari santan. Semua unsur materi bisa diperas dari nopo. Jadi manusia. Kita kan tidak pernah tahu maksud Tuhan wal ardu fi lukut wal qut ala dhoril ma tapi kita sebagai ulama harus meriwayatkan ini supaya khazanah-khazanah narkotik tidak berkoti awal penciptaan langit dan bumi kita masih pun. jangan sampai terus patut kerucuk melalui teori modern kini amat pakar ini sebenarnya bingung karena ilmuwan jadi utama ilmuwan itu mikir dia anggap itu eksperimen atau penemuan pemula Pengikut yang nggak berupi final. Jadi ilmuwan itu mikir terus. Pengikut yang taklif juga. Ada ilmuwan itu yang tangan kerja. Tenang tau lah ya, teori kuno. Kalau mikir tenang tau lah pengikut mengikuti membabi nopo. Makanya di barat itu ada cerita ini. Anak itu tapi menjadi introversi. Ada orang profesor kuliner. Uang takut itu orang itu sudah jawab. Sesuai ditonggol tukang kangen. Mantel. Wong kok pinter ya ngono. Kabeh tentang bumi langit kok paham. Kapan dia itu jawab? Walau orang ngomong teori yakin kan? Suatu saat yang tukang nangon itu nyelok nobel, bulan bulan itu nobel, nyelok nobel, dipeng, dipeng, koper lah, dipeng. Dan dipeng itu terpaksa sih garing kan yang diurus deh, ya. paham ya? Baru itu diwalek, menurut Pak Profesor Pereira diwalek, diwalek Profesor Pereira Pak Profesor. Saya ini jemur bola, tapi yang keren yang bawa dulu. <laughs> Profesor yang kalah. Apa ya? Kena fenomena apa itu? Ya? Apa materi dari ini ngandung apa? <laughs> Teori ini orang sinar ultraviolet dari ini ngandung apa? apa sistem udara di sini kelembapannya gimana? Oh, ada yang mengaitkan kelembapan udara, sistem sinar mata? Kok belum ada indikasi fenomena aneh, tapi ini kok aneh. Wajahnya malu alam tapi itu itu. nggak bisa, kok nggak bisa. Saya tidak berani jawab. Karena unsur-unsurnya belum satu. Jadi juga kan, unsurnya tak wali. <laughs> unsurnya kok Karena dia terang unsur kan itu. Jadi unsur alam, berapa sinar di macam-macam. Lah ya, foto, kue tukaran di tukaran. Nah kita wong mukmin bertanya, eh itu profesor unsure apa? Jadi gampang jadi mukmin dunia kok saiki aneh. Ono gempa ono ngene ono ngene unsure apa? Unsure sing duwe, sing duwe. Sing duwe kan arep ora ora duwe, ora ora dikak arep. Profesor Asri, iya, dibalik. Saya kok nggak mikir gitu. iya, dibalik. Apa? Suatu saat anggar dari para kemalingan. Sebenarnya malingnya maling mulut. Itu tak tidak, tapi tak pernah malingnya maling mulut beda. Nawar maling maling eta. Aku nama sudah tak bilangin malingnya malingnya beda atau kamu beda waktu itu. Ini kan sudah dulu. Nanti ya kamu juga. Kapok. Karena gue itu khawatir, kalau teori itu diekstrimkan, nanti konek naik terus kalau terus Masyarakat pecinta tingkat dan kampung Cino, ini ada provinsi yang arah kiblatnya itu 180 derajat membelakangi Ka'bah. Jadi misalnya kapal ini pulau itu ada metan, penting tapi. Makanya itu mesti salah anak ngawur itu, lah, ekstrim itu malah. Mereka nak bunyi bola-bola yang tepaan pak garis tengah. Ini kan jauh itu, yang tepaan pak garis apa? Setengah loh ya. Kalau yang rubuh, yang seperempat kan harus mengikuti arah. Dia yang nomor rubuh seperempat. Sempat tengah ya, Pak. Pak, ya? Nanti rubuh kan harus mengikuti arah. Sempat tengah. Misalnya Amerika lah. Andaikan petang Amerika. Amerika kan pas bawah Indonesia tuh. Lebih ke Amerika dengan kita kan total kalau sekarang kan. Jadi kamarnya nah, teori para sebenar Indonesia ibu lupa keblok kebutin Amerika. Amerika lebih itu kan. Jangan lebih Mungkin Ini kan terpaut atau total, Misalnya jam 9 di Amerika, di sini jam 9 malam kan tetap. Kalau sih kan hanya empat. Dan misalnya total, pokoknya saya ingin misalnya kiblat dengan Amerika, masuk ngulon ya, untuk masuk sana. untuk total empat nol, Kalau yang rubuh, makanya bunyi itu yang sesuai itu kan hanya rubuh saja, makanya ada ilmu falak daerah rubuh seperempat. Bunyi yang satu masalah itu hanya seperempat. Jadi misalnya sekarang malam, yang malam hanya sempat pagi, yang lainnya itu sudah ada siang. Kalau sekarang jam ya jam 10 berarti arah Saudi baru maghrib. Mengenai pakai-pakai jadi masalah, kegeman gue itu sampai apa? besok orang kita goblok berarti dua buku. Kok pas terbang orang makan, mau orang buku. Padahal kalau jam 4 dari Jakarta, normalnya kan dua jam lagi buku. Ini iya lebih. mau tidak lapor. Karena terbang Sawale tuan terus kono malah di jam lima kapok. Kedito nopo? Tapi walian, wong Arab Saudi misalnya dia kepengen cepet bodoh, mau Indonesia, nih orang cek foto nih bisa tuh nopo? Ini usah ini dari mata rambut Jadi kalau itu alam hari kami menghukumi uang sing foto jam apa kemudian terbang menuju negara sing urung guru sampai itu dihitung jam atau dihitung turun. jadi uang ke Jakarta jam 4, Logikanya kan dua jam lagi buka. Tapi kalau dia terbang mengarah ke Jeda kira-kira bukannya kira jam Empat jam lagi. Ya kan khawatir. Iku melok dulu bisa, sih aku melok jam. Ono lama kemudian melok jam. Orang lo saya ini, saya ini mulai buka ya, nak dulu Iya, Ya tetap kalah. Orang lo tani ini tenang aja. Akhirnya melarang marah. Salah itu udah ya, lu mau barang, lu teman Mau marah tuh enak, salah lu mau barang, lu teman harus buka. Mau kakian tingkah harus dibuat orang hukum. Kadang mau marah itu sederhana, teori ini juga ada. Mau lama di bingung, aku pun mau suka. Salah kakian tingkah, susah. Itu mau tengok di Jakarta, orang mau. Kalau tenang, mau marah dan nyampe, mau marah atau pergi ya. Temanku, kenapa? Ya? <laughs> Ya? Memang sekarang itu masalahnya begitu. Jadi masalah misalnya orang di Afrika, di Kutub Utara, itu tidak pernah melihat matahari. Ya, orang masih kosong, mungkin itu biru saja. <laughs> Mau kotor tanah kiri, no, dia biru. Jadi memang kalau seperti di Inggris masih normal, paling terpaut 13 jam atau 14 jam, kita hanya 12 jam. Tapi kalau yang ekstrim kayak kutub utara, kutub selatan, itu rata orang ini. Padahal nanti foto itu guna kayak orang tahu nomor, nah gak tahu dia. Dan itu betul, kenapa tidak bisa memaknai Quran dengan teori-teori modern. Karena Quran ketika cerita, wal ardu ala zuhirku, wal kut ala umat. Itu ketika sampai kita susu kita tidak tahu maknanya seperti itu apa, mak itu apa. Apa jangan-jangan seluruh bumi ini unsurnya mak, sehingga Allah tetap pakai bahasa awalnya, yaitu nopo mak. Itu tuh wakana arsuhu Wakana nopo ku arsuru anasi Allah ku alam mak. Paham ya? Jadi kalau saya dulu tsunami, dulu macam-macam. Makanya kalau dijaya tetap air, makanya unsur air berdukun. Mulai dengan dunia itu paling dijaya itu air sama dukun, karena itu unsur dasar. Dukun, kalian tahu? Jadi sebetulnya kayak batu, kayak tanah, kayak pohon itu udah unsur penting, itu unsur unsur kemudian. Yang paling dijaya awal-awal hanya emas dengan Allah. Saya itu lagi dijaya. Masih nomor? Pokoknya kombinasi gempa dan tsunami kan? Melalui gue kurang rukun jadi mana? Itu nanti malah ya, itu harus pulang cerita hal musim riwayat. Bersama nonton asli Islam itu kayak apa? Yang seperti dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu suatu saat malaikat itu tanya sama Allah. Ketika Allah dalam gunung, gunung begitu kokoh, Kan bumi itu ketika diciptakan goyah. Ketika goyah itu Allah terus membuat gunung. Dipaku. Kalau mulanya dari gunung paku itu Barang gunung sama bumi. Ya Rabbi. Kot kholaka kholkon Jadi menciptakan makhluk yang begitu kuat. Apa ada makhluk yang lebih kuat ketimbang gunung? Jadi orang Arab, ono al-hadid, wasi. Gunung di bulan-bulan Jadi pengiran Allah al-hadid. Jadi yang terlalu dari jalan pengiran bukan sakit, nopo mesti. Terus dari malaikat, wah kamu lu mesti iya, lagi menggunung dalam keluar. Dari pengiran nopo orang, mesti itu jangan mesti kalah, kamu berbuat, mesti itu sambil Mesti itu busur gunung, tapi itu busur negara. Kami kacau di apa ya? Jadi mesti itu busur gunung, tapi itu busur bah. Tapi sambil busur Wah, akhirnya malaikat juga tahu. Wah, betapa hebatnya air ya Allah. Jadi nopo gak cerita. Aku dua waktu tinggal orang banyu. Nopo di angin. Banyu juga nggak sih. Malaikat tuh hanya dirakat terus. Maka pengiran yang kalah terus. <laughs> Wah, anak muda paling hebat angin putih. Cawat paling hebat tuh. Saya pengiran. Angin juga Ije ibad kau laku mukmin sing sudah konflik tangan ini tangan kiri nera. Ije ibad kalbul mukmin dari pengiran. Ije ibad kalbul itu kan luar biasa. Wong ngatine wong mukmin sing soleh sing tak sudah kok tangan temene sing tangan kiri nera. Soal ulama oleh nafsi di beda-beda oleh nafsi ini. Yang no ulama sing wedi bojone. Maksudnya nafsu dalam orang konangan itu lah itu nanti ulama, akal-akalan. Oh nabi dawuh ini orang ngono, pokoknya itu jatuh, hatta lata ta'lama shimaluhu mantun siku yami. Pokoknya akhir dapatnya hadis meniko. Tangan kanan itu jatuh, tangan kiri jatuh. Selalu lama, jadi tebak-tebakan jadi terserah masing. Masing. Paham ya? Nak punya neraka, nak punya orang sing itu orang nyolong orang Enggak ada juga sing itu. Sing lho kan kata atau lanang numpang sing wedok, lanang lanang sudah aku sing wedok ora bikin apa? Nyolong kok kan ora. Tukang kok nyolong besok gitu, apa? Ibu patune kiai sing mesti nopo? Nah kalau nanti ya ora ngono. Tafsir tidak ya, gila saya tangan sudah tangan juara, lalu ke tangan juara ada lipat ada lipat. Saya belum mesti bener nih, kurang guyon. Lu guyon tapi mesti bener ya, timbang gue mau takdir sesuai keluargamu malah repot. Sebuah apa? Keluarga. Lalu kalau mukmin tak nanti kalian pengira. Kalau mukmin itu luar biasa. Mereka orang angin anginan senang pengiraan Ternyata artinya orang angin anginan senang pengiraan Sehingga yamin, yamin itu alasan makna ini itu arah kebenaran. Ketika dia melakukan kebenaran, tidak kalah dengan kebatilan. Iri ini kok Kebatilan. Itu makna yang mesti benar ya. Karena Yamin itu asal Yamin, orang kanan, makanya orang benar. Asal Simal, orang apa? Salah. Nah, ternyata Allah dalam manusia itu 2000 tahun sebelum ditetapkan langit. Meskipun manusia ini manusia pilihan, misalnya Nur Muhammad. Orang ini ini antara lama. orang yang Nabi Adam Jawa Jawa akhiri saatin saat yaumil jumat. Sebenarnya kan ngerti ilmu ilmu kuno, benar roh fenomena alam kan rakyat. Awal dari bumi ini bukan mulai dino akar, neng, sosok, sepuluh. Iya, ini rumah nonton akar, bumi itu tenang ya, akar, tenang, gotong, terus gali langit, kemen, Terus Terus akhir usahaten menyawal cuma masuk, terus susu, ada kabiasan. Boleh. Berarti mau enam dino kan bikin satu dino Lah dino kan itu. Jadi kalau dino itu sabar, malah udah dari sabar dari kita. Kan? Dari ujung itu pengiran kesel, lain-lainnya dino nopo. Pengiran santai-santai, mereka kesel. dia udah ku mau kerja tertu, mau pengiran lain-lain kok jadi nopo. Mulai dari gini Quran, Allah juga ke jualan Yahudi Muhammad. Mengaku pengiran, jalan ini nopo kan. Tapi kemudian menjadi misteri kan kenapa ada hari Sabtu ketika penciptaan langit bumi hanya enam hari, kok kemudian faktanya ada hari Rabu? Ya sama dengan orang lupa. Dino itu terus ngilang kita tolong tiap satu bulan. Mereka nak akar senen soro soro domis Jumat. Itu terus harinya kan langsung akar lagi. Ya, harusnya apa? Lupa mau putaran dibuat demikian malah yang ini. Ahad, dengan bahwa Rabu, kami Jumat. Ya apalagi lagi ya, tak ada jadi Mulanya tidak di Nabi, Dino, orang sing langsir Dino. Wong Yahudi keliru untuk satu, Wong Nasrani keliru untuk apa? Aku benar untuk Jumat. Ya. Maka manusia dikawin jenis Jumat, aku benar untuk Jumat. Malah tapi Nabi bangga. Lagi nggak tahu malam tuh. Melainkan ketika Nabi ngendikan al Jumat saya ikut ayam kalau aku lah perkara saya masjid itu goblok tuh Ini kurang Ini masalah ilmiah. Kenapa Jumat saya ikut ayam? Maka manusia di akhir saatnya menyomin ya, Jumat. Oh ya, itu mesti ini tertutup orang. Oh, ya, nggak tahu yang keliru peringatannya akad sempat ya aku nopo. Jumat dan berapa itu. Lalu kemarin Nabi Muhammad itu kudu-kudu apa? Jadi yang mana di Jumat paling abdul. Mereka orang Jumatan. Aku tidak dikodek. Malah hubungannya malah, Wah, urusan ilmiah orang kodek banget. Lalu istrinya lagi ini rumah tenang. Anda putaran di nomor Maria, itu mesti orang hilang siji. Jadi aku nak istimewa aku tanggal tolong likur entah. Jadi tiap kalender ke Maria potensi ini tolong likur atau tolong lah ironis rata-rata sama likur. Rata-rata sama likur. Di ya, sini disebut yang kapital kita ya, dengan rumah Maksudnya terutama Ramadan yang sering disama likur loh. Intinya, ketika tanggal Samsiah itu sering dinten tahun Rosiki, ya tanggal Samsiah sering dinten tahun Rosiki. Ini ulambat. Ini rumah tenang, ini apa? Saling lambat setiap eh, setahun itu kalau nggak salah selisihnya sekitar 13 ya. Pada tiap satu tahun, niku selisih, niku tiga tahun. Pokoknya itu nih global ini, kurang itu global lagi. Tiap seratus tahun, niku selisih dengan tiga tahun. Makanya Quran cerita, walat itu fi kasihim salah samiatin sinina itu tiga. Jadi kalau seratus tahun tiap itu sama dengan 103 tahun Somalia. Ya. Pokoknya terpautnya pinter. Nah, ini kira ya. malam. Saat ini tahun Komaria pun 1403 tahun mata kira kira ngewu 10 ya, lebih rong ngewu Ini ku dihitung dari pakar-pakar kira-kira 300 ribu tahun yang lalu, itu kesel ya. Walau hasil sekitar entah berapa ratus tahun lagi kesulit. Jadi jumlah hijriah lebih ada dengan jumlah apa? Masehi. Iya. Jadi sebenarnya nanggali kesana sebenarnya tadi nanti lebih tua timbang hijriah. Nah, itu iya, repot. Lo tenang benar ya. So, ben tahun Samsia, itu kesulit. Koparia. Jadi buat anak itu mulai butuh Ibu sopo loh, anak biung tidak rapi. Tahun masa ini keselip. Ya? Komaria. Ya. Keselip di ya kan, bahasa politiknya kan di ya. Ya, mungkin berangkat tuh. Ya, itu contoh gampang natar. Jadi saya seringnya natar lah, mereka terbangun. Saya kira tambah ratus, tambah ratus. kan belum murah, Lu kenapa? Ya logikanya sama naruh alat detail bahwa ini, ini tanggalan ini oleh solusi berarti terlambat. Aku mau sering nyelip soal itu, barang aja kalau bilang kadang kita kampanye kalau terlalu gampangannya teman itu mikir teman-teman banyak tak tahu mikir untuk gawe boleh dulu orang boleh tahu mengenai butuh ulama nanti benar itu itu ilmu kena sama entah dulu ada tahu mikir utang kasus terlalu ribet paling jatuh pidato misal tahu mikir mata ini bodoh kalau menikiri nanti tua, nanti tidak nikah, wamin ayah ini, angkola-kola, ah, semua nanti tahu kok itu. Walau kita disunai Nabi Ibrahim, pulang aja, kemarin atau tahu ini ya. Paham? Jadi nanti itu artinya begini, ketika kita menemukan misteri-misteri ini kita akan tahu betapa tradisi Tuhan yang sebenarnya adalah yang tidak bisa dianalisis oleh orang-orang modern. Karena ya begitu itu tadi. Kalau istilah asli Quran yang unsur terpenting itu waka anak arsyuru ala mak berarti mak dan sumat tawa adalah sama wa iya nama tuh berupa nama terus satu segi dan pun nom kelangan kita itu mana kalau nanti jadi bingung. Nah, kalau ini seminggu ini mungkin delapan hari itu mitoni mayat, misalnya mati ahad, nah ngaji dia nganti malam terakhir malam ahad sama malam itu. Nau? Malam itu. Waktu biru ini sumpah. Mitoni, lama mendali terulang ulang terulang terus? terulang terus sama Terulang. Ya kayaknya juga kan, yang nggak kalau repot. Soalnya memang hasilnya sendiri. Ya. Suatu saat itu pasti tanggalan masehi ketulis. Gitu ya. Kalau susu kiamat loh. Tapi jelas jelas ketulis. Nah tapi nak ketulis pun lucu. Ini aneh loh. Ketane nabi Isa itu tua dulu. Kok hijriah identik hijriah nabi? Masehi identik lagi kan Yes. Lalu saat itu mulai mulai kitab kita dulu. Kalau kan kiai, anak kiai. Menurut aku ya jadi satu isi, Jadi tak tulis ibarat. Pokoknya ini nggak senjata ya. suatu saat kalender itu gini. Saya tuh punya ayat-ayatnya yang berpotensi tinggi ya. Betul, kurang beda kalender sing versi modern, sing ya, itu menurut teori teori modern. Di kalender versi setengah bulan apa itu versi Imam Syukri. Misalnya ada ulama yang menemukan sistem palakia ya, tapi pakai teori pak ya memang orang-orang kasar, orang-orang yang ya gitu. Cuma yang dibingung lo tenang. Di foto masuk akal, ya. nak nah, untung berdetail, foto detail. Nah ini malah harus jadi pelajaran, harus jadi pelajaran. Jadi kalau istilah-istilah di Quran atau hadis, nah gue mana nih paling bingung, khotib ini wah. Dia khotib apa? Tapi apa ini wajib untuk ini sistem palak oleh bilang Allah Khul saroton dalwusum Bulan kemana ini Dalwun tibo Masa orang musim tibo Khul Saroton Kegitu Tidak bisa Jadi betul tapi Misalnya orang Arab baik Orang ada boleh sepakat bahasa Arab Tak takut Sama dari itu ini Arab Berarti namanya bumi. Dan bumi apa? Tidak bisa. Sesuatu yang tidak jelas itu tidak bisa dimana. Kue kamu Arjun itu apa ya? Arjun itu bumi, bumi itu apa? Mesti kamu menunjukkan bahwa yang kita berbicara itu yang namanya bumi. Kamu berbicara itu di unsur tanahnya, apa unsur airnya, apa unsur atmosfernya. Saya tanah ngono tapi digoyang oleh gempa. Mulai dari angin, semua ibu ini tenang waktu, mereka tuh gak usir sekali aku sih tak goyang-goyang ber, Mulai dari pengiran yang antara yang mulai bumi itu kalah ke aneh, itu tukang goyang goyang kenapa? Kena kucing beliung El Nino pada apa? Ketika bumi tenang, pijakan yang kuat itu karena bumi apa? Karena anginnya ke mesin. Karena anginnya tidak apa? Usil sekali anginnya usir selesai. Itu masalah-masalah yang kita kenang sebagai informasi yang khas kitab suci. Bahwa kemudian ada ilmuwan-ilmuwan modern dengan teorinya di Monggo sebagai khazanah. Tapi asli informasi kita kitab suci itu begitu. Waktu nanti yang bisa ngaji di Pulau Suwon mau tenggiri soal masalah Jabal Kaf, Jabal Kaf, Jawa Jawa Jabal. Ternyata tentang itu diterangkan. Allah itu bikin semua gunung di seluruh dunia itu terpakai dan sistem induknya itu di Jabal Pak. Saya mau Jabal dan itu walau irgun itu punya sistem saraf otot sing berkait. Sekali itu goyang goyang semua. Kalau yang satu hidup yang bisa hidup. Itu sekarang jauh sebelum ada pakar utamologi, pakar ya pakar itu murni riwayat lebih hebatnya itu murni riwayat Mulai kalau tidak guru guru, tak banyak guru gampang. Kenalin tentang itu tetap kita. Masalah santri di kiai kadang ya orang nanti. Jadi teori umum percaya, teori kita tahu aja kok. Dia tidak betul kia, kia. Malah gempa seperti lu, seperti luas. Terus semua pohon ada gempa. Nah ketika muncul dosa kita lagi santri di sini. Bahas satu satu kali muncul, jadi soal Bali baru ekstrim. Kok buat gempa di Aceh itu kena tsunami. Aceh itu dosanya tapi kalau dosanya orang Aceh pasti bisa Hollywood, Mbak. Repotnya literatur agama yang pas-pasan bingung terus. Nopo nah, Kira ini kan hati Orang ngomong nanti boleh ke sana. ini hanya cocok, Mbak. Mereka nak beri dosa, mikir terus. Aceh, enak, untuk dosa. Lalu ini tidak ada kaitannya dengan dosa. Sistem patang bumi memang sekali gerak-gerak semua. Ilmu eh, ya, kena pecahan loh. Nah, itu orang tahu nebak, nebak keliru terus. Nah, ibar lagi ngomong, rawa pakar, wong anon ya iso. Ya, ya, orang dari orang-orang. Wong nyatanya nebaknya mesti keliru, mesti ngetain wisbar. Pinternya lo ngetain wisbar. Kode-kode pinter kan enak dulu ya. Sampai di Lodito. Jadi informasi samawi itu kadang lewat kayak mimpi. Keputusan Allah bahkan akan ada tujuh tahun sing nopo wajinawi. Kemudian keputusan Allah juga engkau ada orang tujuh tahun di pajak diimplementasi no lewat mimpinya rojo. Rojo ditakwil kekasih Allah rupanya Nabi. Kalau begitu semua yang ada di Roma pun Sebetulnya selalu ada orang tertentu yang bisa membaca, termasuk para nabi dan para wali. Ya, tentu wali-wali apa atas. Kan? Dan biasanya wali yang bisa baca tidak ingin berubah, nggak ingin apa? Berubah. Suatu ya, saat Abu Yahid Al Bustami ditanya, kenapa engkau wali yang dekat Allah nggak pernah berdoa supaya bumi itu aman? Jawabnya, lama nih bumi maksudnya tinggi. Bumi itu nama, sing soleh yo ada tetap enak sholat enak ngaji. Tapi sing bubur sing tidak keluar Hasil nak bumi aman, sing sok sing rasa aman aman. Wah, sing soleh ya aman aman loh. Enak orang berdoa ini dia nopo berdoa. Belum gitu, kita lihat bumi itu aman. Termasuk sing nikmati keamanan itu. Yo ngomong apa? Masih. Ini dari api ya dari suami. Jangan sampai wali-wali yang tahu keputusan kami kemudian ingin berubah. Karena pertama Yang soleh ya tetap soleh, tinggal ya itu tetap berkorban. Itu urusannya jawab tulang. Ada nah, yang penting, fakul mutakilin ala Allah. Sementing dia bergantung dengan Allah. Kira usah mengkait-kaitkan kehendak. Ya, kira usah mengkait-kaitkan kehendak. saya contoh paling gampang Rasulullah, Rasulullah sering ngendikan. Wong sing mati mendadak, sing mati hamil, mati kerubuan tembok, mati sakit. Tentu dengan status mati saya, orang mereka senang langsung masuk suara. Tapi kita sebagai manusia, sebagai anaknya tentu nangis, Pak, kalau manusia ya, aku mau mati, bu, iya, suara. Kalau orang tahu sambung, tuh. Orang tahu apa? Antara sing ditangis ini mati kehidupannya, sing nangis kan, itu pro. Kita nggak pernah tahu, kan? Pak, yang mulai dengan apa kita tetap salah. Kalau kita ikhtiar tapi tetap salah. Jangan sampai semua fenomena ini kita pure ikut ilmu modern, saya tidak naikkan dengan kebutuhan Allah Subhanahu Nanti kita ya kehilangan dua dua. Ya, jadi kalau balik ini banyak ya? Sistem bumi ini ada orang terimanya. Itu bumi ala Zohri hot hot ala Zohri Tor, juga dibalik nonton. Semuanya untuk alam. Jadi keputusan terakhir bahkan anak suhu apa? Mengkotor terakhir. Kulna halta lillahi wa ma ubarrihu nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima inna rabbi wa rahim. Bon kumpul bareng bon rehabilitasi ganteng dan Yusuf jadi orang baik. Wa kau nalar ucap sopa almaniku raja. Untuk nekamu sirokabir bihi kelawan Yusuf. Astaklisu mongko No. kanca khusus ingsun. Astaklis mongko No. kanca murni ingsun. Hu Yusuf linasi kedue ala dewi ingsun. Kata raja lagi, Yusuf undang ke sini akan saya jadikan penasihat pribadi. An alu, tegese gawe ingsun hu Yusuf tak gawe kolison, ing wong sing murni li kedue ingsun dunasari kang tandingan. Jadi tidak ada wong spesial. Fajar amang kata kohurun malik sopa rasulullah. Fajar amang kata kohurun Yusuf. Sopa rasulun susani raja wa kora lan jauh sopa rasul. Ajib. Nyembah jari esi roda Yusuf al-malik sani raja. Maka mau kejuman sopa Yusuf. Wawan serangan tinggal sopa Yusuf ahli sisi ing konco-konco tawanan. Jadi ini kalau penjara. Wajah alam dengan sopa Nabi Yusuf lalu marah ahli sisi ini. jelas ngomong kriminal. Nabi Yusuf terus didungak. Sumatera dalam di angkus sopo Nabi Yusuf ala bisa lan angkus sopo Yusuf. Tiapan yang kira-kira pakai, kira-kira pakai yang sisanan kang bagus-bagus. Wata kolanan manjing sopo Yusuf, sowan sopo Yusuf alih ngatasi raja. Falam makar Mau Monggo semangsane ngomong sopo Yusuf yang raja kolam kodo sopo raja lagu Mari Yusuf. Inna kalyo malate nama kino alim. Inna kata temen siro alyo kino Lade namung gue ingsun raja, kue Yusuf iku mati lho iku wong sing pokok wong sing kuat amin nuntur kena diperso. Eh dulu makanan, dulu makanan sendiri saya dua ini amanat tentang amanat ala amrinan itu urusan kita, maksudnya urusan negara. Paman yang mengkori lapor kalau berpendapat siro anak ala yang lakon siro. Ketika keadaan demikian, sebaiknya kita gimana? Pola dulu toko Yusuf Isma. Mumpulah siro atau aman pakanan kau siro lanan diro siro jalan yang tanduran kasiro ingkang ada. Biha di sini nah dalam ikhlas pura-pura tahun al-muksibati kang wakinali. Wadafir lan nyimpen sira atau atau ama ing gagal to pari pemakanan fi sumbuli dalam dalem no ulen itu ya. gagange gagange to Patah si mongko teko ide kalain sira sapa alkohol sapa makhluk yang harus kau nempur supaya ya nempur sapa kalku meningkatkan sira. Wa takola mongko dawuh sapa raja, waman li sapa li kebengsun diadakan iki. Lalu yang bisa melakukan itu semua siapa? Kala dawuh sapa Yusuf Yusuf, is'alni ala kuda ini lagi. Is'al gawir sira ning sun ala kuda ini lagi ing atase tukang ngelola khazanah bumi. Eh albinisus. Kamangane tapi Yusuf dia pulau mawar. Ini tak temen sun kafi itu wong sing ahli jodoh. ahli ngontor pinter. Mulane aku pinter oleh Nabi Yusuf di ini tak itu nopo. Lah aku pelan aku pinter oleh. Lah aku pinter aku bodoh bodoh nih pak, Wong jadi wong jujur, wong pinter aku pinter nopo jujur. Nah, Nabi Yusuf itu biasa. Isani ala kusaini arti ini tak itu nopo. Ini tak menikah tak itu nih wong sing pinter jaga nih alim untuk akeh ngerti nih. Zuhid dan sebetulnya wong kan akeh apalane akeh jaga nih Kafir wa ilmin lan akeh ini di amriya kelawan urusan khoza inil ati di amriya ay eh, di amri khoza inil ati wakilan tim cerno ini utawi nabi Yusuf kali dulu ahli tulis mana ahli akuntansi ahli nopo ngitung data hak pun ter ahli itu pun dari